Kita sudah sampai di masalah keberapa? Hmm, ada yang punya tanda? sami saminatu. Nah, sekarang asaminatu. Kita dahulu sampai kepada uh, eh, asabiatu al-farqu baina la'nil muayyanin muayyani wa la'ni ahli al-ma'asi ala sabil umum. Yaitu perbedaan di antara melaknat dengan ditakyin yaitu menyebutkan namanya orang tersebut dengan melaknat ahli maksiat dalam bentuk umum. Adapun melaknat e, untuk mentayin maka ini adalah perkara yang dilarang. Adapun menyebutkan secara umum dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh orang-orang bahwa perkara tersebut terlanat maka ini diperbolehkan. Sekarang kita akan masuk as-saminatu yaitu yang kedelapan. Hadihi hadhil qissatul azimatu ini adalah kisah yang sangat besar. Wahia kisah zubabi. Dan dia adalah kisah tentang lalat. Kisah yang sangat besar, kisah tentang lalat yang dengannya menjadi sebab hanya disebabkan karena lalat seseorang bisa masuk ke dalam neraka dan seseorang bisa masuk ke dalam surga. Ini suatu perkara dari makhluk yang diremehkan yaitu lalat ternyata bisa menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surga dan seseorang itu bisa masuk ke dalam neraka. Dahulu kita menyebutkan bagaimana keadaan kondisi riwayatnya hadis tersebut tentang lalat. Hmm? Hadis tentang lalat bagaimana? Berselisih para ulama tentang memang hadis dahulu Ana hanya menukil dari perkataan Syekh Al-Utsaimin bahwa beliau mendoifkan hadis tersebut. Beliau menyebutkan dua cacat tentang hadis lalat tersebut, kisah tentang bercerita tentang lalat, orang yang berkorban dengan lalat kepada selain Allah menjadi sebab masuk neraka dan orang yang tidak mau berkorban eh, kepada berhala dengan lalat tersebut dia menjadi kemudian dibunuh menjadi sebab masuk ke dalam surga beliau menyebutkan tiga ilah yang dahulu Anda menyebutkan dua. Beliau menyebutkan tiga ilah. Pertama, riwayat tersebut eh, berasal dari Ibnu Syihab, Torik bin Syihab. Torik bin Syihab diperselisihkan tentang sahabat. Apakah dia sahabat atau tabi'in? Berselisih para ulama. Oleh karenanya, eh, dari sisi ini dia dikatakan mursal. Dia dikatakan mursal dan mursal termasuk hadis baik. Kemudian Syekh Al-Utsaimin juga menyebutkan ilah yang berikutnya cacatnya hadis tersebut bahwa hadis tersebut adanya mu'an'an yaitu riwayat mu'an'an dari seorang mudallis yang bernama Al-A'mash Sulaiman eh, siapa namanya? Sulaiman bin Mihram Sulaiman bin Mihram seorang yang siqa tetapi dia mutam bitadlis dia Eh, dianggap para ulama sebagai seorang modalis. Kalau dia meriwayatkan hadis dengan lafadz hadasana, maka hadisnya diterima. Atau akhbarana, atau amba'ana, maka diterima. Tetapi kalau dia menyebutkan hadis dengan riwayat an, fulan, dari fulan, maka ini menjadi sebab riwayat orang-orang modalis itu menjadi doih. Walaupun dia siqah, terpercaya. Walaupun dia terpercaya, tetapi kalau dia meriwayatkan hadis orang-orang yang dianggap sebagai modalis, maka riwayatnya menjadi doif ketika dia menggunakan lafat an, an fulan atau anna fulan. Menggunakan an, pakai ain, dengan pakai hamzah, anna fulan, qala. Maka riwayatnya menjadi doif. Kemudian beliau menyebutkan juga bahwa hadis tersebut bercerita tentang kisah Israiliyat. Nah ini yang di, menjadi sebab tidak bisa dijadikan hujah menurut Syekh al usaymin bahwa ini adalah tentang kisah Israiliyat. Maka kisah-kisah Israiliyat apa mukif kita sebagai seorang muslim? Tidak membenarkan. Nah, tidak, membenarkan dan juga eh, la tusaddiq wala eh, tukadzib. Tidak boleh membenarkan dan tidak boleh juga uh, mempercayai. Eh, tidak boleh mempercayai dan tidak boleh men mendustakan. Kalau itu adalah kisah-kisah Israiliyat. Walau teralam bisawaf, uh, ternyata beliau Syekh Al-Utsaimin dalam eh, perkara ini ternyata kurang. Bahwa ternyata hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Abu Bakar Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf dan juga di sini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hulyatul Auliya dengan sanad yang berbeda kalau dia menjadikan kalau Syekh Al-Utsaimin menjadikan sanatnya eh, bermasalahan dari Imam Al-Amash maka ternyata di riwayat-riwayat yang dinukil oleh para imam-imam tadi ternyata ada jalur sanat yang lain yang menunjukkan bahwa sanat ini sahih akan tetapi sanatnya itu sampai kepada Salman Al-Farisi jadi Tariq Ibn Shihab itu meriwayatkan dari Salman Al-Farisi oleh karenanya para ulama yang memberikan komentar penukilan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai kepada Torik bin Syihab ini tidak didapatkan. Di mana uh, beliau merujuk, tetapi mungkin beliau lalai. Nah, kita prasangka baik kepada beliau. Beliau lalai menyebutkan An Salman, An Torik bin Syihab, An Salman yang benar dari Salman. Nah, sehingga para ulama dengan uh, dikumpulkan jalan-jalan hadis tersebut menjadikan hadis tersebut sohi mokufan. Ada kalau ada yang punya catatan kaki sohi mokufan. Nah, ya itu yang benar. Anak tidak punya disebutkan eh, sohi tapi ternyata setelah diteliti ternyata iya bahwa dia adalah sohi mauqufan. Eh, bahwa hadis tersebut dia sohi, tetapi dia kedudukannya mau mauquf. Apa artinya mauquf? Hanya sampai sebatas kepada para sahabat saja penukilannya, tidak merfu, tidak sampai kepada Rasulullah. Nah, sekarang persoalannya apakah ini hujah atau tidak? <clears throat> mauquf, perbuatan sahabat dan perkataan sahabat apakah itu hujah atau tidak? Boleh dijadikan sadarkan hukum atau tidak? Boleh. Kalau tidak ada yang Kalau eh, nah, itu nanti namanya ijma sukut. Yang pertama, kita harus tahu apa kedudukan atau kedudukan hadis itu dikatakan marfu. Marfu terbagi menjadi dua. Ada marfu tasrihan, ada marfu hukman. Marfu tasrih yaitu yang disarankan kepada Rasulullah secara jelas seperti qala Rasulullah. Kemudian eh, fa'ala Rasulullah, Rasulullah melakukan ini atau eh, qarara Rasulullah bahwa Rasulullah menyetujui perbuatan sahabat ini. Maka itu namanya marfu tasrihan. Marfu secara jelas ketika itu adalah perkara yang menjadi ucapan Rasulullah, perbuatan Rasul dan persetujuan Rasulullah. Ini marfu tasrihan. Di sana ada yang disebut dengan marfu hukman dia tidak secara jelas memang disebutkan ini adalah perkara dari Rasulullah, tetapi para ulama menghukumi dia marfu. Kalau dia marfu, walaupun hukman wa tasrihan, apakah dia tasrih ataupun hukman, maka dia hujah. Nah, sekarang kita akan lihat apakah ini marfu masuk pada kalau marfu tasrihan jelas tidak masuk. Jelas tidak masuk. Karena dia cuma sampai kepada Salman. Kemudian yang kedua sekarang kita akan buktikan apakah dia masuk pada marfu hukman. Kalau dia masuk pada marfu hukman maka dia hujah. Maka dia hujah maka uh, sahih ketika Syekh Muhammad bin al uh, eh, meletakkan dalam kitab kitab tauhidnya. <clears throat> Apa yang disebut dengan marfu hukman? Yaitu marfu hukman yaitu yang pertama ketika riwayat sahabat mengatakan uh, eh, kulna naf'alu fi ahdi Nabi Shallallahu alaihi wasallam kada wa kada Dahulu kami melakukan perbuatan ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini dan begitu. Maka ini namanya marfu hukman. Para sahabat melakukan tersebut dan tidak ada larangan dan tidak ada turun wahyu yang melarang. Maka ini dianggap mar marfu. Kemudian ketika juga sahabat mengatakan umirna bikada atau nuhina bikada. Dahulu kami diperintahkan melakukan ini dan dahulu kami dilarang untuk melakukan ini maka ini juga marfu hukman kemudian marfu sekarang masuk ini ya ya sudah masuk dua ini belum masuk ya yang ketiga yang berikutnya adalah sesuatu itu dikatakan marfu hukman ketika itu la majalu fil ijtihad yaitu ketika perkataan para sahabat yang tidak boleh ada ijtihad di dalamnya artinya ketika berbicara persoalan a akidah persoalan berbicara persoalan-persoalan yang gaib karena para sahabat kita meyakini mereka semua siqah, tidak pendusta. Mereka bukan pendusta. Ketika mereka berbicara perkara-perkara yang gaib yang ini tidak boleh masuk padanya ijtihad, maka ini dihukumi marfu hukman. Sekarang kita lihat <coughs> isi daripada hadis tersebut berbicara tentang apa? Apakah boleh masuk ijtihad dalam persoalan ini? Maka tidak boleh. Karena ini berbicara tentang persoalan gaib dan persoalan eh, eh, akidah. Maka tidak boleh memasukkan padanya ijtihad. Oleh karenanya sah diterima. Sah diterima hadis tersebut untuk dijadikan hujah. Jadikan hujah walaupun Syekh Utsaimin ketika mengomentari masail ini eh, beliau mengatakan ini pendapatnya Syekh bahwa Syekh, Syekh berpendapat sahih hadis ini. Yang benar bahwa hadis ini beliau kesimpulannya dhaif menurut Syekh Utsaimin. Tetapi ternyata kita buktikan bahwa dia adalah sahih mauqufan. Bahwa hadisnya adalah sahih mauqufan. Wallahu taala alam eh, Kemudian berikutnya beliau mengatakan Al-ashiratu Eh belum. At-tasi'atu yang kesembilan. Kaunuhu dakhala an-nara bisababi zalika az-zubabi alladzi lam yaksidhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Beliau mengatakan yaitu keadaan seseorang yang masuk ke dalam neraka dengan sebab lalat. Yang masuk ke dalam neraka dengan sebab lalat yang dia tidak memaksudkan perbuatan tersebut. Bahkan dia melakukan perbuatan tersebut yaitu menyembelih lalat tersebut kepada sonam tersebut, kepada berhala tersebut hanya dalam rangka untuk membebaskan dirinya dari kejelekan orang-orang tersebut, para penyembah berhala tersebut. Walau ta'alam bisawab ini juga eh, menjadi eh, perkara yang dijelaskan para ulama tentang perkataan beliau. Jadi kalau apa yang dimaksudkan oleh beliau? Perbuatan semata tanpa ada niat. Maka orang tersebut kalau itu adalah perbuatan kufur sudah dihukumi ha? kufur. Ini zahir dari perkataan beliau. Oleh karenanya dikomentari diantaranya para orang yang mengomentari adalah Syekh al -Usaymin. Beliau mengomentari bahwa fi nazar padanya ada sedikit eh, yang harus diluruskan tentang perkataan beliau bahwa seseorang karena kisahnya orang ini kan dipaksa. Orang ini dipaksa untuk e, menyembelih kepada berhala. Kalau dia melakukannya selamat, bebas, eh, dibebaskan, jalan, silahkan jalan. Tetapi kalau dia tidak mau orang tersebut yang satunya tidak mau lagi berkurban untuk sanam, maka pada akhirnya mereka mem membunuhnya. Mereka membunuhnya orang musyrik tersebut membunuhnya. Nam, Padahal eh, perkara yang datang dalam syariat sesuatu apakah itu perkataan ataupun perbuatan tidak dijatuhi hukuman kalau tidak ada unsur kesengajaan atau tujuan yang muncul dari hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang e, perkara ini, "Wa man kafara min ba'di Barang siapa yang kafir setelah beriman. Illa man ukriha. Kecuali orang-orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainan bil iman. Dalam keadaan hatinya itu tetap dalam keimanan. Tenang dalam keimanan. Artinya orang ini dia melakukan apa yang dipaksa pada dirinya. Melakukan perbuatan kufur. Kemudian dia melakukannya tetapi hatinya kokoh. Dia hanya melakukan ini hanya tujuannya untuk membebaskan dirinya dari siksaan tersebut. Nanti kita akan sebutkan hukum-hukum perkara yang berkaitan dengan ini. Apakah boleh seorang itu ketika itu dipaksa untuk melakukan kekufuran? Apakah boleh dia mengucapkan kekufuran atau dia bertahan sampai dibunuh? Nah, nanti kita akan sebutkan. Nah, sekarang kecuali orang-orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya itu tetap dalam keimanan walakin man syaraha bi kufri sadran akan tetapi orang-orang yang hatinya itu lapang dengan kekafiran. Yang hatinya itu lapang dengan kekafiran. Artinya zohir dengan hatinya. Zohir dan batinnya. Melakukan kekafiran. Maka ancamannya fa'alaihi ghadabun minallahi walahu adabun azim. Ancaman dari Allah bahwa dirinya ini akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan adab yang sangat besar. Maka zahir daripada ayat ini menunjukkan kepada kita kalau orang itu dipaksa melakukan kekufuran, kemudian dia melakukan kekufuran, tetapi hatinya itu tetap tenang dengan keimanan. Artinya cuma zahirnya saja dia melakukan kekufuran karena dipaksa. Maka dia tidak dihukumi. Dia tidak dihukumi ketika hatinya tidak meyakini kekufuran tersebut. Hatinya tetap kokoh di atas keimanan. Dan juga ini didukung oleh hadis innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan sesuai dengan niatnya. Banyak ayat-ayat yang berkaitan ini disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumi kalian dengan sumpah yang kalian tidak bermaksud padanya. Tidak ada maksud dalam sumpah tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukum kalian disebabkan karena maksud-maksud hati kalian. Nah, jadi menjadi ukuran di sini adalah hati. Oleh karenanya eh, perkataan beliau ini e, eh, komentar oleh para ulama akan tapi walau alam nanti beliau akan menyebutkan bab yang bertentangan dengan dengan eh, perkataan beliau ini. Dan ini yang belum ditahu apa maksud dari perkataan beliau dalam e, ini yang kesembilan ini. Nah, ini yang kesembilan. Yang benar bahwa seseorang itu nanti dihukumi kafir ketika dia memaksudkan dengan dengan hatinya. Wal ashiratu dan ke sepuluh. Ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin. Pengetahuan akan besarnya kesyirikan pada hati seorang mukmin. Seorang mukmin kalau dia adalah orang mukmin maka dia akan menganggap kesyirikan itu adalah perkara yang besar kalau ada orang menganggap perkara kesyirikan itu adalah perkara yang remeh, perkara yang kecil, berarti masih dipertanyakan keimanannya. Maka dalam ayat ini, dalam kisah ini, yaitu dalam hadis tentang zubab ini, tentang lalat, yaitu besarnya pengetahuan, besarnya kesyirikan di hati-hati orang mukmin. Kaifa sabara dzalika 'alal qatli, di mana dia bersabar di atas pembunuhan. Ha? Eh, ketika dia diminta untuk dipaksa untuk melakukan kesyirikan walam yuwafiquhum yang dia itu tidak menyetujui permintaan mereka ala talabatihim terhadap permintaan mereka ma'kaunihim lam yatlubu minhu illa al-amal zahir padahal mereka itu tidak menuntut dari orang tersebut yang dibunuh ini kecuali itu hanya amalan-amalan zahir saja tetapi dia tetap tidak mau dia tetap tidak tidak mau melakukannya, eh, ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu adalah perkara yang sangat besar di hati seorang mukmin. Walaupun itu perkara yang zohir, hatinya tetap kokoh, dia tetap bertahan. Eh, dia tetap bertahan, eh, walaupun harus dibunuh. Nah, sekarang kita akan eh, sebutkan sedikit akan yang berkaitan dengan orang-orang yang dipaksa melakukan sesuatu. Ada tiga keadaan orang-orang yang dipaksa melakukan kekufuran. Yang pertama ketika seorang itu dipaksa melakukan kekufuran yaitu dia muwafaqan zahiran wa batinan. Ketika dia dipaksa melakukan kekufuran, dia setuju secara zahir dan secara batin. Maka ini tidak diragukan lagi adalah kufur, murtad. Tidak boleh. Ha, kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua, orang yang itu muwafaqan zahiran wala batinan yaitu orang yang dia itu menyetujui di, ketika dia dipaksa melakukan kufuran dia setuju tetapi zahirnya saja dia setuju adapun batinnya hatinya tidak setuju maka ini jais boleh boleh orang ketika dipaksa saya akan bunuh kamu kalau kamu tidak mengucapkan kalimat kufur atau kamu uh, tidak melakukan uh, peribadatan kesyirikan maka dalam kondisi seperti ini dia mengatakan, "Iya, saya lakukan." Tetapi hatinya tetap kokoh di atas keimanan, maka ini boleh. nah, ini adalah perkara yang boleh. Kemudian perkara yang ketiga. Seseorang yang ketika itu dipaksa melakukan kekufuran wala muwafaqan zahiran wala batinan wa yaktul atau yaqtal yaitu orang yang tidak sepakat melakukan kesyirikan apakah secara zahir maupun secara batin. Tidak mau dia melakukan kesyirikan seperti kisah orang ini kemudian dibunuh. Maka ini juga para ulama mengatakan jaiz, boleh. Nah, boleh. Jangan menganggap wah ini dia bodoh, kenapa begitu? Padahal kalau dia saja bilang iya saja yang penting hatinya tenang, maka perkara ini adalah perkara yang boleh. Sekarang kita ingin cari mana yang lebih utama, kan kita mau pilih, mau pilih mati atau pilih hidup. Nah, karena kalau disuruh pilih, pilih mati atau pilih hidup. Nah, sekarang mana yang lebih utama? Para ulama menyebutkan yang lebih utama sesuai kondisinya. Berbeda kondisinya. Kalau orang tersebut dia adalah orang yang tidak berpengaruh di dalam perkara agama. Dia memberikan pengaruh kepada Islam dan kaum muslimin. Maka yang lebih, lebih afdal bagi dirinya ketika itu dia bersabar walaupun harus dibunuh. Kalau cuma dia orang biasa saja dipaksa melakukan kesyirikan. Walaupun eh, eh ini cuma alasan dia afdol ya. Jangan bilang, oh, kalau begitu, aduh bagaimana kalau saya yang dipaksain? Hah? Berarti harus mati. Tidak, ini kalau kita berbicara afdol. Kita berbicara afdol. Afdolnya dia bertahan walaupun harus dibunuh bersabar walaupun harus dibunuh. Walaupun baginya boleh dia melakukan ucapan-ucapan atau perbuatan kekufuran, tetapi hatinya dalam keadaan tenang. Cuma ala sabila afdal, dia bertahan. Kalau dia itu tidak berpengaruh kepada eh, eh afan, terbalik. Eh, kalau dia itu tidak berpengaruh dalam perkara Islam dan kaum muslimin, yang afdal bagi dirinya, yaitu dia mengucapkan secara zahir atau melakukan secara zahir tapi tidak batin. Karena lebih bermanfaat untuk dirinya, dia bisa melakukan banyak amalan-amalan soleh setelah itu. Nah, sekarang kondisi kedua, kalau dia itu berpengaruh terhadap Islam dan kaum muslimin, maka dalam kondisi seperti ini yang afdol bagi dirinya, yaitu dia bertahan, well, walaupun dia harus di, dibunuh. Sebagaimana ini yang dikisahkan oleh siapa? Yang kalian kenal. Nah, barakallahu fiqh Imam Ahmad Allah dalam keadaan para imam-imam ketika itu sudah mengucapkan Al-Quran itu malah termasuk Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in. Sampai Imam Ahmad tidak mau tidak mau berbicara dengan Yahya bin Ma'in sampai beliau wafat. Imam Ahmad wafat tidak mau berbicara dengan Yahya bin Ma'in, seorang yang uh, ya imam dalam masalah jarawat tadi dalam masalah ilmu hadis. Para ulama-ulama mengucapkan, maka Imam Ahmad sangat berpengaruh ketika itu. Maka beliau bertahan, walaupun disiksa, dia apa? Dia tidak mau mengucapkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, karena ini adalah kekufuran. Karena Imam Ahmad berpengaruh. Sampai-sampai seluruh masyarakat itu mendatangi istana. Istana khalifah ketika itu, bukan untuk demo. Tapi untuk yang di tangan mereka bukan bukan kayu, bukan senjata. Eh. Yang di tangan mereka kertas dan pena-pena yang mereka ingin dengarkan apa yang akan difatwakan oleh Imam Ahmad. Mereka menunggu apa yang difatwakan Imam Ahmad. Nah, apakah dia mengucapkan Al-Quran itu makhluk atau tidak mengucapkan Al-Quran itu makhluk? Nah, ini dalam kondisi seperti ini afdal bagi dirinya kalau dia itu berpengaruh terhadap Islam dan kaum muslimin. Kalau tidak, karena akan memberikan kemudaratan kalau dia tidak bertahan. Ha? Nah, kalau dia eh, mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Nah, ini tentang kondisi orang-orang yang uh, dipaksa melakukan kesyirikan. Kemudian berikutnya Al-Hadiyata Asyarah yang ke-11 Innal ladhi dakhala nara muslimun bahwa orang yang masuk ke dalam neraka ini adalah orang muslim asalnya. Benar. Nah, nanti kita buktikan nih, betul, orang muslim, orang muslim. Li'annahu law kana kafiran lam yakul dakhala nara fi zubab. Kalau sekiranya dia itu kafir, maka Rasul tidak akan mengatakan dia masuk ke dalam neraka disebabkan karena lalat. Maka untuk apa faedahnya? Ha? Walaupun tanpa lalat dia juga sudah penghuni neraka karena dia kafir. Nah, menunjukkan bahwa dua orang ini adalah muslim dan ternyata memang dalam riwayat lain riwayat Imam al Bayhaqi disebutkan muslimani. Dua orang muslim. Disebutkan dengan lafad muslimani. Dua orang dua orang muslim. Menunjukkan bahwa yang masuk ke neraka ini karena disebabkan dia ber, memberikan sesembahan kepada berhala berupa lalat, asalnya itu adalah seorang muslim. Nah, kemudian dia melakukan hal tersebut nah, yang menunjukkan dia melakukan itu secara zahir dan dan batin. Bukan cuma zahir saja, tetapi zahir dan dan batin sehingga menjadi sebab dirinya masuk ke dalam dalam neraka. <clears throat> Asaniyah ta'asyara yang ke-12. Fihi syahidun lil hadis sahih. Pada hadis ini ada syahid atau ada dalil terhadap <clears throat> hadis yang sahih. Annal jannatu aqrabu ila ahadikum min, syir min na'lihi wan naru mislu dhalik bahwa surga itu lebih dekat kepada seseorang daripada tali sendalnya. Dan neraka pun demikian. Bahwa neraka itu lebih dekat kepada seseorang daripada tali sendalnya. Maka dalam hal ini ada eh, terhib atau terhib. Ada motivasi kita untuk beramal, mencari amalan-amalan surga. Beramal dengan amalan-amalan surga dan ada terhib ancaman agar kita takut dengan amalan-amalan neraka. Nah, ini salah satu amalan neraka yaitu dia melakukan perbuatan takarrub <coughs> kepada Allah Subhanahu wa taala kepada berhala-berhala dengan seekor lalat sehingga menjadi sebab ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Begitu juga orang yang bertahan hidup, tidak orang yang bertahan tidak mau mengucapkan sampai dibunuh, maka orang ini menjadi sebab dengan perlakuan tersebut dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bahwa surga itu dekat dan neraka itu dekat bagi seorang bahkan lebih dekat daripada tali sendalnya. Oleh karenanya bersemangat melakukan amalan-amalan surga dan dan e, takut dari amalan-amalan neraka. Asalisat <clears throat> asalisat asyarah. Kemudian yang ke-13 ma'rifatu annal amal al-qalbi huwal maqsudul a'wam. Nah, ini sudah yang Anda katakan. Eh, bertentangan antara perkataan beliau yang ini dengan perkataan beliau yang nomor eh, tasiat yang sembilan. Beliau mengatakan pengetahuan bahwa sesungguhnya amalan hati itu dialah yang dimaksudkan. Bahkan dia adalah maksud yang paling besar. Hatta inda amiratil awsan sampai pun itu kepada penyembah-penyembah berhala. Maka yang dimaksudkan itu adalah hati, perbuatan yang lebih diutamakan. Kalau dia bermaksud perbuatan tersebut dengan hatinya, maka inilah yang dihukumi. Inilah yang dihukumi. Ketika dia melakukan zahir saja tetapi tidak maksudkan pada hatinya, maka tidak dihukumi. Tidak dihukumi. Sebagaimana eh, ketika Allah eh, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda tentang taubatnya seseorang bahwa Allah itu afrahu uh, taubatan al mukmin bahwa Allah itu lebih gembira tobatnya seorang mukmin daripada gembiranya seseorang yang dikisahkan ketika dia itu hilang kendaraannya, hewannya dan perbekalannya di padang pasir yang bisa membinasakan dia. Tiba-tiba muncul, eh, tiba-tiba muncul eh, hewannya dan perbekalannya. Kemudian dia saking gembiranya beliau mengatakan, orang tersebut mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Hmm. Wahai Allah, sesungguhnya engkau itu hambaku dan eh, aku adalah rohmu. Ini ucapan apa? Ini ucapan kufur, ucapan kufur. Tetapi dia melakukan bukan bermaksud dengan hati. Maka tidak dihukumi. Para ulama menyebutkan tidak dihukumi orang tersebut kafir. Walaupun dia mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan dia tidak sadar mengucapkannya. Ya karena terlalu gembira sehingga eh, kata-katanya terputar. Kata-katanya terputar. Maka jadi hukumnya. Oleh karena yang menjadi tujuan adalah maksud-maksud hati. Nah, selesai kita dari <coughs> pembahasan atau masalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang kita akan sebutkan eh, apa yang disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Syekh Ibrahim bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan bab majasi zabhi li Bab apa-apa yang datang di dalam penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ai annahu syirkun yaitu bahwa ini adalah kesyirikan. Fa inna nusus al-kitab wa sunnati sarihatun fil amri bizabhi lillahi. Sesungguhnya, sesungguhnya nas-nas Al-Quran dan nas-nas sunnah sangat jelas yaitu perintah menyembelih hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diperintahkan menyembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlasu liwajahihi dan berlaku ikhlas untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelian tersebut. Kama hiya sarihatu bizalika fi shalah. Sebagaimana juga ini adalah perkara yang jelas di dalam perkara sholat. Maka kita sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat adalah ibadah. Demikian juga adalah penyembelihan. Penyembelihan termasuk ibadah. Kalau begitu harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad qaranallahu zabaha salati fi iddati mawadi' min, min kitabih. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkaitkan, telah mengkaitkan antara penyembelihan dengan sholat di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa penyembelihan itu termasuk ibadah. Oleh karenanya jangan dilakukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sabita anna zabaha lillahi min al ibadati وأكبر الطاعة فدعوه لغير الله الشرك الأكبر مخرج عن دائرة Islam jika telah tetap bahwa sesungguhnya menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala itu di antara bentuk ibadah dan di antara bentuk ketaatan-ketaatan yang besar maka menyembelih kepada selain Allah termasuk kesyirikan yang besar karena eh, menyembelih untuk Allah adalah ibadah besar. Ketika menyembelih kepada selain Allah berarti sebaliknya, termasuk eh, kemungkaran yang besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengeluarkan dari eh, ruang lingkup Islam. Artinya orangnya akan menjadi kafir. Orangnya akan menjadi kafir. Oleh karenanya, hati-hati jangan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadda syirk fa inna hadda syirkal akbar fa inna hadda syirkil akbar wa tafsirihi atau wa tafsirahu alladhi yujma'u anwa'uhu wa afraduhu bahwa sesungguhnya batasan syirik akbar itu dan penjelasannya yang terkumpul padanya eh, bentuk-bentuknya macam-macamnya dan bentuk-bentuknya ayyusarrifal abdu naw'an atau fardan min afradil ibadati li Ini tentang definisi atau batasan sesuatu itu dianggap syirik akbar. Yaitu seorang hamba memalingkan satu bentuk daripada bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu adalah ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah kemudian dia berikan kepada selain Allah maka ini termasuk syirik akbar. Termasuk syirik yang besar yang bisa mengeluarkan atau yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Fakulu fakulu taqadin au qalin au fi'lin sabita annahu ma'murun bihi min syari' fasyarfuhu lillahi wadahu tauhid. Maka setiap keyakinan, i'tiqad atau setiap perkataan atau setiap perbuatan yang telah tetap bahwa dia itu diperintahkan oleh syariat maka menyerahkan atau memalingkan perkara tersebut kepada Allah atau menyerahkan perkara tersebut kepada Allah semata maka ini namanya tauhid ketika itu adalah perkara yang diperintahkan kemudian dilakukan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala maka ini namanya tauhid wa iman wal ikhlas dan ini namanya iman dan inilah yang namanya ikhlas wasarfu li syirkun wa kufrun dan memalingkan perkara-perkara yang disyariatkan tersebut yang diperintahkan untuk disyariatkan kemudian diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka ini bentuknya kesyirikan dan kekufuran tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala fa'alaika bihadza dhabiti li syirkil akbar alladhi la yashuzzu anhu syai' maka wajib atasmu terhadap kaidah ini yaitu kesyirikan akbar. Harus ditahu apa itu syirik akbar yang tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan padanya. Ketika kalian menyimpang dalam perkara ini, dalam terjatuh dalam syirik akbar, maka tentunya ini akan membahayakan di dunia terlebih lagi di kehidupan akhirat kelak nanti. Oleh karena harus tahu apa itu kesyirikan dan apa itu bentuk-bentuk kesyirikan akbar. Wajib ini adalah perkara yang bahkan ini adalah aujabal wajibat kewajiban yang paling besar ini. Ha? Kalah kewajiban sholat. Pengetahuan terhadap kesyirikan ini. Harus tahu. Kalau tidak, maka kita akan terjatuh pada kesyirikan akbar tersebut. Kama anna hadda syirkil asgar. Sebagaimana batasan atau pengertian syirik asgar huwa kullu wasilatin wazari'atin yutatarraku minha ila syirkil akbar yaitu setiap wasilah atau setiap jalan yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar minal iradati dari keinginan-keinginan wal akwali dan perkataan-perkataan wal af'ali dan juga perbuatan-perbuatan allati lam tabluk rutbatal ibadah yang semuanya itu tidak sampai pada batasan ibadah. Jadi asalnya dia adalah perkara yang mudah, bukan perkara ibadah. Tetapi ketika itu adalah perkara yang bisa mengantarkan eh, perkara mengantarkan kepada kesyirikan akbar, maka ini termasuk syirik asgar, berbahaya juga berbahaya. Ketika kita tidak menyadari, maka ini akan menjadi sebab kita akan terjatuh pada syirik akbar. فعليك بهذين الضابطين لشرك الأكبر والأصغر wajib atas kalian untuk mengetahui dobit ini, kaidah ini, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Fa innahu mimma yu'inuka ala famil abwab sabiqati wallahi qati min hazal kitab. Maka pengetahuan kalian terhadap dua perkara ini, syirik akbar dan syirik asghar, maka ini adalah perkara yang akan membantumu di dalam memahami bab-bab yang telah berlalu. Bab-bab dalam kitab tauhid, kalau kita sudah punya paham apa itu syirik akbar dan apa itu syirik asgar, maka ini akan membantu kalian di dalam memahami bab-bab yang sudah kita lalui. Kemudian nanti bab-bab yang akan datang, Allah ya, yang akan menyusul. Bab-bab berikutnya min hadzal kitab dari kitab ini karena isi daripada kitab ini makanya dia berikan judul kitab tauhid maka yang terkandung padanya kitab tauhid yang pertama adalah isbat tauhid untuk menetapkan tauhid yang kedua adalah kamal tauhid, yaitu untuk menyempurnakan tauhid. Begitu juga beliau eh, menyebutkan pembatal perkara-perkara yang akan membatalkan tauhid dan perkara-perkara yang akan eh? Jadi tadi kalau eh, tadi isbat tauhid wa kamal tauhid. Ya, yang pertama yaitu ya kayak merusak sudah berarti merusak tauhid. Syirik akbar. Yang kedua adalah yang bisa mengurangi tauhid. Yang bisa mengurangi eh, tauhid. Yang pertama, isbatu tauhid dan penyempurnaan tauhid. Nanti akan melihat ini pembahasan yang terkandung dalam kitab tauhid. Yang kedua yaitu pembatalan tauhid dan pengurangan tauhid. Pengurangan tauhid. Nanti akan beliau sebutkan bab-bab berikutnya ada penetapan tauhid, ada pembatalan tauhid, ada penyempurna tauhid dan ada pengurangan eh, tauhid. Nah ini harus dipahami supaya kita paham nah, tentang isi karena beliau berikan judul ini kitab tauhid. Nanti kita bilang, ini kan tidak ada kaitannya dengan tauhid. Orang kan tidak kufur melakukan ini. Maka pahami. Pahami kaidah ini. Oleh karena itu pahami kaidah ini. Wa bihi furqan. Maka dengannya, dengan kaidah-kaidah seperti ini, kalian akan menghasilkan dengannya al-furqan, pembeda. Bainal umur lati yuksiru istibahuha. Yaitu kalian akan bisa mendapatkan pembeda dari perkara diantara perkara-perkara yang banyak nanti kesamaannya. Nah, istibah, eh, musyabih, yang banyak kesamaannya nanti kalian eh, harus bisa membedakan sehingga kalian eh, tepat dalam menetapkan hukum. Nah, tidak salah dalam menetapkan eh, hukum. 6. Wallahul musta'an dan Allah Subhanahu wa taala ada tempat kita menolong. 6. Alhamdulillah selesai kita dari bab majafil zabhi li ghirillah. Kemudian insyaallah kita akan masuk pada bab la yuzbahu lillahi bimakan yuzbahu fi ghairillah. Nah, yaitu bab tidak boleh menyembeli untuk Allah. Nah, ini larangan lagi. Tidak boleh menyembeli untuk Allah di tempat yang disembeli di situ selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti apa faedahnya? Nah, nanti ini sudah saya sebutkan. Yang tadi pembahasan sebelumnya ini adalah untuk menghilangkan tauhid dan ini untuk termasuk pengurangan tauhid.